Demikian juga para pendengar setia Radio Muslim di 1467 AM dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin bab tentang roja ya, ar-roja apa itu ar-roja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang khauf. Khauf itu takut. Yaitu takut terhadap siksaan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Setelah kita membahas tentang khauf, maka kita membahas tentang roja. Yaitu berharap kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah e, membaca bersama ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan roja dan juga telah kita baca bersama hadis ke-412 yang merupakan eh, atau memberikan pelajaran tentang roja harapan atau memberikan harapan kepada kita karena dalam hadis tersebut disebutkan ada lima unsur lima perkara yang apabila seorang seorang meyakininya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga ada lima perkara yang apabila dia betul-betul meyakininya, tentu mengamalkan konsekuensinya. Dia akan dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalan dia. Yang pertama adalah kemarin kita sampaikan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Manusia hamba tapi dia juga utusan Allah. Yang kedua. Yang ketiga bersaksi. Bersaksi yakini betul-betul bahwa Nabi Isa alaihi assalatu wassalam adalah hamba Allah bukan Tuhan ya dia adalah hamba Allah dan merupakan ruh yang di ruh dari Allah ruh di antara ruh-ruh ciptaan Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam alaihi alaiha assalam. Uh, dan di antara ciptaan-ciptaan Allah, di antara ciptaan-ciptaan Allah. Bukan Tuhan. Kemudian yang keempat meyakini bahwa <clears throat> neraka atau surga itu benar adanya. Surga itu benar adanya. Tentunya dengan meyakini surga, orang itu ada konsekuensinya. Ini menempuh jalan ke surga. Dan yang kelima meyakini bahwasanya neraka itu benar adanya. Demikian juga konsekuensinya adalah menjauhi perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Orang yang meyakini lima hal ini Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahul jannata 'ala ma kana minal amal." Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalan dia. Mungkin dia ketaatannya kurang, mungkin dia pelaku dosa, ya. Akan tapi lima hal ini dia yakini Betul-betul. Sudah berusaha menjalankan konsekuensi. Tapi, tapi hawa nafsu terkadang mendorong dia untuk melakukan dosa. Maka Allah tetap masukkan dia ke dalam surga. Entah itu ibtidaan, entah itu dari awal, langsung masuk surga, atau melalui proses apa? Hisab ini ada perhitungan amal, kemudian ada mujazat alal amal. Dihitung-hitung amalannya, kemudian ada <clears throat> pembalasan amalan. Yang baik ditulis kebaikan, yang buruk dibalas dengan siksa. Jadi tidak langsung masuk surga. Entah langsung masuk surga atau lewat e, pembersihan dosa di api neraka. Nasallallahu an an an an minan nar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari api neraka. Allahumma amin. Is'alullaha al-jannata thalatha marrat ya ikhwan. Wa ista'idhu minan nar thalatha marrat hendaklah kita semua banyak-banyak memper atau banyak-banyak minta surga kepada Allah tiga kali kemudian berlindung dari api neraka tiga kali kita ulang-ulang tiga kali tiga kali nanti pas ingat minta lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alallaha aljannata jannata salasa marrat orang yang meminta surga tiga kali. Qalatil jannah. Maka surga akan berkata, Allahumma adkhil adkhilhul jannah. Ya Allah masukkan orang itu ke dalam ke dalam surga. Jadi kalau kita minta surga tiga kali, Allah berikan kesempatan kepada surga untuk mendengarnya. Kemudian Allah berikan kepada surga kemampuan untuk berbicara kepada Allah dan mengatakan ya Allah si fulan itu tolong masukkan ke dalam surga. Jadi minta tiga kali ya. Ini termasuk amalan ringan tapi pahalanya sangat apa? besar. Menjadikan seseorang itu dinanti oleh surga. Ya dan saya punya kajian atau sering saya buat kajian ini sebagai bekal harian seorang calon jenazah. Jadi kalau bisa kita ini di hari-hari kita ini entah pagi entah sore jangan lupa ini doa ini. Pagi hari, sore hari. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kalau kita matinya siang hari kita sudah minta kalau kita matinya malam hari, kita pun juga sudah apa? Minta tiga kali. Allahumma inni as'alukal jannah tiga kali. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajara minan nari thalatha marrat." Dan barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka tiga kali, qalatin nar maka neraka pun akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah orang itu dari api, dari api neraka. Maka ini doa yang berpasangan. Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ini as'alukal jannah. Yang satunya Allahumma inni a'udzubika minan nar atau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dirindukan surga dan diusir oleh neraka. Ustaz saya masih muda masuk minta surga. Muda juga kadang mati. Bahkan pasti mati. Matinya kapan kita tidak tidak tahu. Banyak yang masih muda meninggal dunia. Dan banyak juga orang tua meninggalnya belah belakangan. Ya kan? Eh? Sama aja. Ya memang begitu. Jadi usia muda itu belum tentu matinya apa? Belakangan. Dan orang tua belum tentu matinya du duluan. Ya kan? Ya, Ini ngancam anak muda, ikhwan. Kita ini muda. Kadang kalau muda itu membuat apa? Lalai. Lena. Seperti kekayaan itu terkadang apa? Membuat orang terlena. Demikian juga kesehatan. Ya, rumongso awae wis soyo sehat. Senang olahraga gitu kan. Merasa bahwasanya badannya semakin ringan. Ini enak, sehat. Sehingga terkadang merasa bahwasanya kematian semakin jauh. Oh, tidak. Betapa banyak olahragawan yang meninggal ketika olahraga yang mereka pada puncak-puncak kesehatannya. Fah, jangan lupa minta kepada Allah surga berlindung dari api neraka. Siapa yang meyakini hal ini, lima hal tadi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, entah itu langsung <clears throat> Mungkin karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Atau mungkin dia melakukan sebuah amalan yang bisa menutupi kesalahan-kesalahannya yang ini masuk ke dalam surga secara langsung atau melewati e, apa namanya al-mujazat hisab wal jaza ya. dibalas sesuai dengan kadar kesalahan atau dosa dia ini membangun harapan kepada kita. Roja. Asal lima hal ini dipegang betul-betul. Dan konsekuensinya. Memberikan harapan besar bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga dan melindungi diri kita dari api neraka. Allahumma amin. Hadis berikutnya adalah hadis ke-413. Hadis ini sama. Pelajaran pertama kita adalah tentang ar raja Hadis ini mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang roja, harapan. Harapan yang besar sekali kepada kebaikan Allah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Di mana Allah akan membalas seseorang lebih dari apa yang dia amalkan. Dalam hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Dzar mudah Allah meridai beliau qal dia berkata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada beliau. Yaqulullahu azza wa jalla telah berfirman Allah azza wa jalla. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Salah satu bentuk hadis qudsi pakai kata-kata ini. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk lain. Bentuk lain itu kata-katanya lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Ini juga hadis qudsi. <clears throat> Para ulama berbeda pendapat tentang hadis kutsi. Bukan letak pembahasan kita. Akan tapi tidak masalah kita singgung sedikit. Bahwa di antara mereka ada yang mengatakan. Hadis kutsi itulah hadis yang. lafad dan maknanya dari Allah. lafad dan maknanya dari Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan para ulama hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah tapi lafadznya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang roji? Masing-masing ulama memiliki e, tarjih tersendiri peng, e, apa, e, menguatkan dua pendapat ini tapi kalau saya pribadi, wallahu taala alam, saya me, lebih memilih pendapat ulama yang pertama. Bahwa hadis qudsi itu lafaz dan maknanya, lafaznya dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sama dong dengan Al-Qur'an, beda. Bedanya di mana? Al-Qur'an Membacanya satu huruf merupakan satu kebaikan dan dibalas dengan sepuluh semisalnya. Hadis kutsi ini tidak. Hadis kutsi ini membacanya tidak, membaca per hurufnya tidak ada apa? Tidak ada pahala seperti membaca Al-Quran. Ini saya ulangi, saya lebih menguatkan apa? Pendapat yang mengatakan bahwasanya lafad dan makna adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti panjenengan mendengar ada ustadz lain yang menguatkan pendapat yang lain, maka itu adalah e, pendapat beliau. Tidak ada masalah insyaallah taala. Kok sama dengan Al-Qur'an? Tidak. Beda. Kalau Al-Qur'an membacanya satu huruf kemudian dapat satu kebaikan dilipatkan dengan sepuluh sepuluh kebaikan. Satu balas sepuluh. Hadis qudsi tidak. Perbedaan yang kedua, Al-Qur'an itu boleh dibaca di dalam sholat, Ya, boleh dibaca di dalam sholat. Kalau hadis kutsi ini tidak. Ya, hadis kutsi tidak e, tidak dibaca di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, hadis kutsi e, Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang bisa yang bisa mendatangkan yang semisalnya. Ya. Akan tapi hadis kutsi ini tidak berlaku tantangan itu. Hadis kutsi tidak berlaku tantangan seperti tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Al itu antara perbedaan. Wallahu ta'ala. Uh, yang jelas ini hadis kutsi. Firman Allah Ta'ala. Ustaz berarti ada dong. Allah berfirman tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala yatakallamu mata syaa kaifa syaa bima syaa ma'aman syaa Allah itu memiliki sifat kalam Allah berfirman sesuai dengan kehendak dia dengan apa dia berfirman tentang apa dia berfirman kepada siapa dia berfirman kapan saja dia berfirman itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat firman atau kalam ya itu al-kalam. Dan kalamullah itu ada yang munazzal kepada nabinya melalui perantaraan malaikat Jibril itulah Al-Qur'an. Ya, ini diturunkan. Ada kalamullah kepada yang lainnya. Kalamullah kepada malaikat, kalamullah kepada uh, apa namanya? alam ini, perintah Allah kepada alam kalam kepada eh, surga, kalam Allah kepada neraka, kalam Allah dalam menjawab orang yang sedang sholat ketika membaca apa? Al-Fatihah ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin maka Allah menjawab eh, Hamidani Abdi hambaku telah memujiku ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim maka Allah berfirman, "Athna alaiya 'abdi," hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba itu melanjutkan bacaannya, "Maliki yaumiddin," maka yakulur yakulullah "Majjadani 'abdi." Hambaku telah e, mengagungkanku. Ketika hamba itu tadi mengatakan ya na'budu wa iyyaka nasta'in maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini semua tadi adalah untuk hambaku dan baginya sesuai dia mendapatkan apa yang dia minta. Itu kalamullah, ya kan? Dan tapi tidak ter termaktub di dalam Al-Qur'an. Demikian juga ini. Ini kalamullah. Tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Kita kembali. Hadis ini mengajarkan roja. Dari mana beliau atau Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man bil hasanati falahu asyru amthaliha au azidu au azyadu." Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan atau barang siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan apapun, al-hasanah al-hasanah. Ya. Man bil hasanati. Ini kebaikan apapun, besar, kecil, tampak, tidak tampak. Yang penting kebaikan. Ini hasanah, kebaikan yang diperbolehkan secara apa? syar'i. Yang betul-betul itu adalah kebaikan. Karena sebagian orang mengatakan baik tapi belum tentu apa? Baik menurut Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwasanya yang muda kalau ketemu dengan yang tua, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, salaman, baik. Menurut mereka. Tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ma uh, yamsiku yadam ra'atin qat tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun. Saat itu tangan mungkin, apalagi yang lain. Tangan dalam kepentingan bayat saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nyentuh. Padahal menurut kita eh, namanya orang kalau ketemu laki-laki sama perempuan kan baiknya apa? Salaman, apalagi ditambah cipika, cipiku. Eh, kalau nggak gitu nanti kurang sopan. Sopan menurut kita belum tentu baik menurut apa? Syariat. Makanya saya katakan tadi di sini tadi, al-hasanah di sini adalah hasanah syariah, hasanah yang sesuai dengan apa? syar'i. Yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada larangan Ya Ini sekedar contoh saja Ya, sekedar apa? Contoh saja. Kalau menurut orang, ya kan, namanya remaja putri, ya jangan pakai kerudung, nanti mbok enggak laku. Ya kan? Terus kalau apa namanya kerja di tempat-tempat ini jadi kurang gesit. Makanya jangan pakai apa? kerudung. Itu menurut sebagian orang. Tapi menurut syariat Namanya wanita harus pakai jilbab. Ya. Namanya orang, itu namanya laki-laki sama perempuan, remaja putra, remaja putri ya biasalah. Jadilah manusia-manusia yang biasa. Beragama ya beragama, ning jangan apa? Kalau orang bilang jangan apa? Jangan ekstrim, ya kan? Tetap sajalah bergaul, Namanya cah lanang ya kenal cah wedok, cah wedok ya kenal cah lanang. Itu kan menurut orang. Tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak. Pergaulan laki-laki dan wanita itu dibatasi. Kalau mau bergaul bebas, maka silahkan ketemu calon mertua, lamar, ya, lamar. Malu bertanya sesat di jalan. Malu melamar, selamat jadi tamu undangan. Lah yang cuma ngincar ngincar ngincar ngincar nggak mau ngelamar. Akhirnya ya Allah lagi-lagi jadi tamu undangan. Besoknya lagi ya Allah tamu undangan <laughs> lagi. Kapan ngundangnya? Karena malu melamar. Makanya kalau Bang Antum sudah ada ketertarikan dan sudah ada kemampuan ya, maka enggak ada salahnya silahkan melamar. Itu kalau mau bergaul bebas. Mau boncengan, mau dari sini sampai Solo, monggo. Mau dari sini sampai Surabaya, boncengan, jalan berdua, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang penting halal terlebih dahulu. Diikat dengan ikatan yang syar syar'i. Jadi begitu. Wallahu alam. Hasanah syar'i. Kebaikan yang diikat oleh syari syariat yang betul-betul dinyatakan oleh syariat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahu asru amthaliha au azyadu. Maka baginya sepuluh semisal kebaikan yang dilakukan atau lebih. Masya Allah. Ini kan Masya Allah, ini berarti membangun apa? harapan bagi kita. Sekecil apapun kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan, bukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan menuangkan air buat saudaranya, menuangkan air buat tamunya, senyum bagi saudaranya, menolong saudaranya, menunjukkan jalan, menyeberangkan jalan bagi orang tua, mengangkat anaknya yang mungkin belum bisa jalan, itu kebaikan, Masya Allah. Nyuapi anaknya yang belum bisa makan sendiri, bagi ibu-ibu berarti apa? Memberikan nasi kepada anaknya. Bagi suami berarti memberikan nafkah kepada istrinya, mengantarkan ke tempat yang diinginkannya menyiapkan pakaian-pakaian untuk menutup auratnya. Masya Allah, banyak kebaikan. Sampai kotoran yang kita singkirkan di dalam masjid. Itu sudah ada catatan kebaikannya. Maka silakan. Ya. Kita berharap, jangan lupa kalau kita mengerjakan sebuah kebaikan, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. lahu asyru amthaliha au azjad maka baginya sepuluh kebaikan atau lebih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wa man jaa'a dan siapa saja yang melakukan sebuah keburukan, jahatan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfiru. Insyaallah. Maka balasan bagi keburukan yang dia lakukan adalah semisal keburukan itu. Au aghfiru atau aku ampunkan kata Allah. Insyaallah. Kalau kebaikan satu dilipatkan sepuluh, sepuluh bahkan lebih. Tapi kalau apa? Keburukan dibalas satu atau diampunkan. Ini harapan. Di orang yang tidak sengaja terjerumus atau sengaja karena dorongan apa? Nafsu terjerumus ke dalam keburukan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita memiliki Rob yang maha pengampun. Bukan berarti ini adalah mendorong untuk bermaksiat, bukan. Tapi ini mendorong untuk minta ampun apabila terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Ini pelajaran untuk berharap kepada Allah. Pelajaran selanjutnya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taqarraba minni shibra." Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, shibr. Taqarrabtu minhu dhira'a, maka aku akan mendekat kepadanya dhira'a. Satu hasta. Satu hasta itu adalah dari ujung jari sampai ke siku itu hasta. Kalau shiber dari jari apa ini namanya? Ibu jari sampai ujung jari kelingking. Ini shiber. Kalau dirok itu dari ujung jari ini sampai ini namanya dirok Ya, hasta. Ada tulang hasta, ya kan? Itu namanya namanya ini. <coughs> tulang hasta sama tulang pengupil. Eh, pengupil. Pengumpil, <laughs> ya. Betul yang kedokteran, ya kan? Ada dua tulang di sini. Di mana letaknya tulang hasta dan tulang pengumpil? Kalau bahasa Arab itu ku dan kursu. Ku dan kursu. Ini tulang hasta. Nih. Yang urut jempol namanya tulang hasta. Yang ini tulang pengup eh pengumpil saya dulu bingung menghafal. Terus saya pikir-pikir, apa ya sing pin iso ngafal kayak gitu. Oh, naam, naam. Pengumpil itu adalah melekat di jari apa? Kelingking sing biasa nenggo. <laughs> sing biasa nenggo ngupil. Itulah namanya jembatan apa? Keledai. Untuk menghafalkan pengumpil saja harus ingat apa? Ngupil. Naam. Eh, ini hasta dari sini sampai sini. Kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku yakni dengan beribadah kepada Allah shibron satu jengkal maka Allah akan mendekat kepadanya satu zira. Wa man taqarraba minni dhira'a dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta taqarrabtu minhu ba'a Aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu bak, ya, satu deba. Waman atani yamshi dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan. Ini mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan. itu harwalatan. Aku akan datang kepadanya harwalah. Harwalah itu lari-lari kecil. Waman laqiyani biqurabil ardi khati'ah. Dan barang siapa yang bertemu denganku, menjumpaiku, mati bertemu denganku, dengan membawa keburukan, kesalahan sepenuh bumi. La yusyriku bi syai'a. Tapi saat matinya dia tidak mensekutukan diriku dengan sesuatu apapun. Laqituhu mithliha magfiratan. Aku akan menjumpai dia dengan membawa ampunan semisal itu pula. Harapan. Jangan putus asa. Jangan kita ini merasa putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari hadis ini setelah tadi dia mengajarkan apa tadi? Harapan. Hadis ini mengajarkan kita tentang sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah ada yang namanya sifat ikhtiariyah. Sifat yang Allah kalau berkehendak dia lakukan. Kalau tidak berkehendak tidak dia lakukan. Di antara sifat ikhtiariyah misalnya sifat kedekatan Allah dengan seorang hamba. Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku Katakanlah aku ini dekat. Aku ini dekat. Allah mendekat kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Kemudian juga misalnya sifat maji datang. Allah betul-betul datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datang Robmu dan malaikat bersof-sof. Jadi Allah datang. Kapan saja Allah datang, datang. Kapan Allah tidak menghendaki datang, datang. Ini sebuah pembahasan akidah yang cukup dalam. Eh, waktu yang sesingkat ini mungkin kurang untuk bisa menjelaskannya. Tapi Astainu billah, saya mohon pertolongan kepada Allah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini cukup memberikan fondasi dasar. Saya ulangi bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang sebagian sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah sifat ikhtiariyah. Sifat apa? Ikhtiariyah. Al-af'al al-ikhtiariyah. Perbuatan-perbuatan Allah yang kapan saja Allah kehendaki dia lakukan. Kalau Allah tidak menghendaki tidak dilakukan. Itu namanya af'al riyah. Di antara sifat-sifat Allah ini nih. Disebutkan dalam hadis ini. Man atani yamshi ataihu ataituhu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Ustaz, berjalan cepat berarti kayak manusia. Begitu kita, ini rambu-rambu. Begitu kita sudah bicara sifat Allah, jangan bayangkan kayak sifat manusia. Jangan sekali-kali terbersit di sini. Sedikit pun, secuil pun, apapun tentang sifat Allah yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, secuil pun jangan ada penggambaran nek ngono Allah podo karo makhluk jangan. Kalau begitu Allah sama dengan makhluknya. Jangan sama sekali. Lu kan Ustaz, itu harwalah sama dengan sebutan sifat di manusia. Sama sebutan, tidak mesti sama hakikatnya. Gitu? Sama sebutan, tidak mesti sama hakikatnya. Hidung kita. Kita punya ingon-ingon yang namanya apa? Kucing. Ya kan? Sama-sama hidung, tapi ternyata apa? beda. Sama sebutan, tapi tidak sama. Mata. Kita punya mata. Ingon-ingon kita, hewan piaraan kita juga punya mata. Tapi hakikatnya berbeda. Mata kita kalau malam itu meleret Sementara mata kucing kalau malam tajamnya luar biasa. Itu baru perbedaan kita dengan kucing. Maka kalau kita sebut mata, jangan langsung terbayang mata kucing. Paham maksudnya? Maka kalau kita menyebut suatu sifat yang mungkin sebutannya sama sifat Allah yang mungkin sebutannya sama dengan yang ada pada hambanya, jangan langsung samakan. Sama sebutan, tidak harus sama apa tadi? hakikatnya. Kita lanjutkan. Di antara sifat-sifat ikhtiariyah yang dimiliki oleh Allah itu harwalah ini. Ya. Harwalah. Ini eh, al-mashi. Itu di atas berjalan. Berjalan cepat harwalah itu. Kalau begitu bagaimana? sudah. Kita tetapkan saja bagi Allah sifat berjalan cepat ini. Harwalah maksudnya. Harwalah sebagaimana adanya. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan disamakan dengan harwalahnya manusia. Jalan cepatnya apa? Manusia, jangan. Nggak usah dibayang-bayangkan. Begitu muncul bayangan, plester, seret. Stop. Datang lagi bayangan, potong, ceres. Pokoknya harwalah. Ada sebagian uh, ulama di antaranya Imam Syafi'i eh, Imam An-Nawawi di sini mengatakan arti hadis ini adalah menunjukkan cepatnya rahmat Allah. Dan ini bisa dibenarkan. Barang siapa yang beribadah, maka rahmat Allah akan lebih cepat daripada ibadah yang dia lakukan. Ini bisa dibenarkan karena ada korinahnya. Aduh, ini bahasanya bahasa betul-betul mohon maaf sulit ini. Karena ada korinahnya. Korinahnya apa? Bahwa dalam mendekatkan diri kepada Allah itu tidak mesti berjalan, ya kan? Padahal di sini disebutkan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan. Jadi kata-kata berjalan itu hanya semacam apa? kinayah menunjukkan seorang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak ibadah-ibadah yang tanpa berjalan. Zikir misalnya, tanpa berjalan. Salat tanpa berjalan, ya kan? Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan di sini adalah suratu rahmatillah, cepatnya rahmat Allah. Saya mohon izin untuk lanjut sebentar cepatnya rahmat Allah. Ini pendapat yang bisa dibenarkan karena ada korinah. Ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih bahwasanya ibadah itu ternyata bukan hanya apa? Berjalan. Ini berarti pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, harwalah, harwalah. Jalan cepat, jalan cepat sudah. Kalau pendapat yang kedua berarti apa? Ini adalah cepatnya rahmat Allah. Sementara pendapat yang menyimpang adalah yang menafikan. Allah nggak mungkin punya sifat harwalah. Karena kalau ada sifat harwalah berarti Allah sama dengan makh. Nah ini yang tadi saya bahas pertama kali. Ini tidak ada. Tidak boleh seperti itu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya pada orang yang mengatakan. Begitu dia dengar sifat Allah harwalah, langsung disamakan dengan, dengan makhluknya. Padahal saya katakan tadi, begitu muncul kesamaan langsung apa? Potong. Pembahasannya panjang, tapi akan saya nukil perkataan Al-Imam Ibnu kathir dalam tafsir beliau. Dalam salah satu sifat beliau eh, sifat Allah ikhtiri, ikhtiariyah, yaitu istiwa. Beristiwa. Ya. Di dalam surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Berarti surat ke berapa itu? 17. Ya. Ayat 54. Al-Isra atau Al-A'raf. al Ada ada mushaf coba saya bukanya saya salah coba. Al-Isra 54. Allahu Akbar. Bismillah. Nggak salah Al-A'raf. Saya mungkin salah. Allah konangan. Saya jarang nggak pernah pakai kacamata tuh Kacamata plus. Coba Al-A'raf dulu. 24. La ilaha illallah. Al-A'raf. Al-A'raf surat ke-7 coba. Sembari menunggu, saya bacakan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin Thumma stawa alal arash. Sesungguhnya Rob kalian. Surat apa? Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf, surat ketujuh. Ayat 54. Saya salah tulis di sini. Saya kemarin buka Al-A'raf. Saya tulis nomor tujuh. Saya tulisnya surat Al-Isra. Jazakallah khairah. Jazakallah khairah. Surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rob kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Thummastawa alal arash. Kemudian beristiwa di atas arash. Sebagian orang mengatakan tentang istiwa ini perkataan yang bermacam-macam. <clears throat> Kalau kita sebagai seorang muslim terima apa adanya ayat ini. Allah beristiwa, beristiwa. Yakini sudah. Maknanya apa? Ala wartafa'a wastaqarra. Meninggi di atas arsy. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah perkataan yang bagus. Beliau mengatakan, "Amma qauluhu ta'ala adapun firman Allah ta'ala tsumma stawa 'alal arsy" Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Manusia, orang-orang dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 54 tentang summastawa 'alal arsy kemudian Allah beristiwa di atas arsy memiliki berbagai macam pendapat dan perkataan yang banyak sekali laisa hada maudhi'u bastiha tapi bukan ini kesempatan atau waktu untuk memaparkannya kata beliau wa innama nasluku ini yang akan saya sampaikan. Wa innama nasluku fi hadzal maqam as salafis salih dalam ayat-ayat semacam ini kita akan menempuh madhab as-salaf as salih Madhabnya ulama salafu as salih Siapa saja disebutkan. Malikin. Madhabnya Imam Malik. Wal Auza'i. Dan madhabnya Imam Auza'i. Wal Laith bin Sa'ad. Madhabnya Imam Al-Laith bin Sa'ad. Wal Syafi'i. Dan madhabnya Imam Syafi'i wa Ahmad madhabnya Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah dan wairihim dan juga yang lainnya min a'immatil muslimina qadiman wa hadisa dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin zaman sekarang atau zaman terdahulu kata Imam Ibnu Katsir ya apa itu madhab mereka wa huwa imraruha kama ja'at biarkan ayat itu sesuai datangnya. Ini fahamilah sesuai apa adanya. Min ghairi takyifin, tanpa ditanyakan gimana ya istiwanya, nggak perlu. Wala tashbihin, dan tidak perlu disama-samakan. Oh, berarti kalau Allah beristiwa nanti sama dong dengan makhluknya. Kalau begitu maknanya bukan istiwa itu, yang lainnya. Bukan istiwa itu. Pasti menguasai ini. Istaula. Ya. Tidak perlu kayak gitu. Wala ta'tilin. Dan tidak perlu dinafikan. Tidak mungkin Allah punya sifat istiwa. Nanti kalau istiwa sama dengan makhluknya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak perlu kayak gitu. Imrarwa kama ja'at. Biarkan ayat itu seperti sesuai datangnya. Maknai dia. Sesuai dengan maknanya. Kemudian cara yang kedua, wadzahirul mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiun anillah. Dan sesuatu yang terbersit di benak orang yang menyerupakan sifat itu dengan makhluk manfiun anillah. Tidak mungkin ada pada diri Allah, pada zat Allah. Jadi begitu istiwa pada karo makhluk Oh kalau begitu Allah sama dengan makhluk. Kas. Potong. Tidak boleh. Manfiyun anila, Tidak mungkin sama. Walaupun sebutannya apa? Sama. Kata Al-Imam Ibn Kathir. Wala yushbihuhu syai'un min khalqi. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Laisa kamilihi syai'un wa huwa sami'u al-basir. Balil amr. Maka pendapat yang benar Kama qala kama qala al-a'immah sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Minhum Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai. Di antaranya adalah disebutkan di sini Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Ini masih nukilannya Al-Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya dipakai oleh semua kalangan. Ya. Apa eh, perkataan gurunya Imam Bukhari? Ini dia. Man syabbahallaha bi khalqihi kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafar. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Tapi orang yang mengingkari sifat yang mana Allah telah mensifatkan dirinya dengan sifat itu juga kafar menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Menafikan sifat itu yang diduga mirip dengan makhluknya, padahal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak boleh. Berat toh pembahasan malam ini? Ini berat. Masya Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Saya ulangi. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafar. Barang siapa yang mengingkari suatu sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, kafir. Walaisa, ini catatan penting Walaisa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Dan ingat dalam atau setiap sifat setiap sifat Allah yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah sama sekali tidak terkandung tasbih tidak menyerupai sifat makhluk sama sekali saya ulangi yang paham bahasa Arab lebih enak ya fi fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihun dan setiap sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah sama sekali tidak terkandung tasbih. Tidak terkandung penyerupaan dengan makhluk. Enak toh? Faman asbata lillahi ta'ala. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah. Ma waradat bihil ayatu sarihah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an secara jelas wal akhbaru sahihah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah alal wajhil ladhi yaliku bijalalillah. sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala wa nafa'anillahi ta'ala naqaisa dan menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah, fakat salaka sabilal huda. Maka sungguh dia telah menempuh jalan petunjuk. Allah Ta'ala alam. Silakan nanti dicek. Di tafsir apa? E, Ibnu Katsir E, surat Al-A'raf. Ayat berapa? 54. Itulah yang disebutkan. Jadi Sifat apapun. Yang dikatakan oleh gurunya Imam Bukhari. Sifat apapun. Yang disebutkan oleh Allah dalam mensifati dirinya. Sifat apapun. Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mensifati Allah sama sekali tidak mengandung tasbih sama sekali. Jadi begitu muncul utak utak utak utak utak kok mirip ya tes sama sekali nggak ada kemiripan. Gitu maksudnya paham ya? Jadi begitu terbersit, oh ini bersitan kamu ini salah. Begitu terbesit, kamu berarti menyamakan dengan Allah dong. Jangan, jangan. Pinggir, pinggir, pinggir. Begitu. Wallahu ta'ala alam bi Maka biarkan sifat itu seperti apa yang disebutkan. Ketika Allah menyebutkan di sini harwalah, dia datang dengan harwalah. Oh berarti Allah memiliki sifat harwalah. Selesai sudah dan tidak sama dengan sifat di kalangan makh makhluk. Harwalah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama sekali bertolak belakang dengan sifat istiwanya Allah di atas arus. Beda dengan kita. Kalau kita mau lari ngambil sesuatu, ini apa? Kosong meja ini. Antum jangan samakan begitu. Allah tidak sama dengan makhluknya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Pembahasan ini pembahasan yang cukup apa? Menjelimet dalam masalah sifat. Sesungguhnya juga tidak ingin membahas, tapi kelihatannya harus dibahas. Supaya nanti antum ketemu sifat apapun, sifat apapun dari Allah dalam Al-Qur'an. Ingat surat Al-A'raf ayat berapa? 54 penafsiran dari Ibnu Kasir. Nah, apa perkataan e, gurunya Imam Bukhari? Selesai sudah. Alhamdulillah. Apapun sudah. Tidak usah bingung. Ya, tidak usah bingung. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari lebih dalam tentang sifat-sifat Allah yang yang lain dimanapun. Silahkan belajar. E, tentunya dengan mempelajari sifat-sifat Allah sesuai dengan aqidah as-salaf as-salih seperti yang diajarkan oleh al-Imam Ibnu Katsir ditempuh oleh Imam Malik, al-Imam Al-Auza'i, al-Imam Al-Laits, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya.